ngono lho makanya orang yang sukses itu yang pandai memanfaatkan waktu pandai menggunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya Allahumma sholli ala Muhammad Nah kalau orang kok tidak pandai menggunakan waktu dan kesempatan pasti gelo goreng saya gak merhatiin aku iya. dilanjut betul iya. kalau orang itu tidak pandai memanfaatkan waktu dan kesempatan pasti gelo nah, gelo bahasa Inggrisnya the, the getun kecewa nyesel pakai bingit hatinya sedikit belum banget sih belum seberapa dikit nyesel dikit kecewa campur bingung campur sedih itu disederhanakan dengan istilah gelo apalagi kalau waktu hidup di dunia ini tidak dimanfaatkan dengan baik kedisian mati Orang mau terima gelo kuwi malah gelu. Saking gelone sampai diarani gelu. Uripe iki lho gak dimanfaatno sing apik, kedisian mati. Enggak sekedar gelo tapi gelu. Kedisian mati. Makanya lemasin sing digawe ganjel mayit tentu kuburan niku kalian yang sepuh lak diarani gelu mayite ben ora nguring niku diganjel nang kuburan ya cah nom-nom ini ngarani yo kek kek ben ora nguring itu sama orang-orang sepuh kita dinamakan gelu ada maksudnya, ada tujuannya, ada hikmahnya merupakan simbol dan pelajaran nek wis mati ngene iki lho diganjeli geluwi tegese kabeh amale tugel kejaba karet telu إذا ما دم آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينفع به أو ولد صالح يدعو له pelan-pelan sama dia orang ngerti. Wong yang wis mati kabeh amale tugel ganjarane kejaba telu. Siji sedekah jariah, loro ilmu sing manfaat, telu anak sebagai salehah sing selalu ndongake. Lah ganjele wong mati kuwi lemah cacahe telu. Eh pitu kok telu. Takoke sing tukang nata mayit kuburan gelune niku cacahe pitu kuwi nek disambung-sambung ngene ora dadi gelu pitu kok nek ming siji lo gelu lha iki pitu gelu gelune ora santen gelune sampai gelu dan itu benar orang itu kalau sudah mati pasti gelo kecewa menyesal apapun profesinya waktu hidup di dunia ketika mati mesti gelo jadi apa yang dunia pas mati mesti gelo sing mati tua yo ya gelo sing mati enom yo ya gelo kenapa kok gelo kenapa kok ketun kecewa sebab Umumnya menungso niku ora siap mati cuma siap urip ayo jamaah sumene akeh sing wis siap mati najung ayo nakramel najung menungso rata-rata ora siap mati namung siap ku mesti wong urip mesti bakal sing banter nek kepingin ngajeni suwe kudu semangat aman jawabnya pelan tak tinggal pindah wong urip mesti bakal iso urip mesti iso sanggup urip kudu sanggup siap urip kudu siap wani urip kudu wani gelem urip ya kudu gelem Nek ra gelem mati yo ya aja urip. Nek ra gelem urip nang mati yo. Ya. Ora usah wedi. Nyapa wedi. Tiwas wedi nek wis wayahe yo ya bakal mati. Ono wong urip nang wedi mati tunggal wong pangan wedi isih. Mati makan yo kudu wani, di derali ngono kok. Iki tunggale wani urip ya kudu wani. Ora usah wedi, nyapa wong mati gampang kok. Bocah cilik-cilik ngene kuwi iso, saking mati ora usah kursus. Iso iso gampange ora ya. kok. Lah menungso kuwi rata-rata ora siap mati. Makanya pas mati gelo getun nyesel dipendem diuruki <coughs> dicepi patok nggo tenger nek patok ming siji tenger lho kene patoke lak loro to teng kuburan kene patok siji jenenge tenger nek patok loro ya, ya tenger tenger kok ono iki tenger tenger sapa wae kono mesti tenger tenger Orang percaya, monggo Pak Camat budal sik. Engko nek denger-denger tenang, kok rakyate dikabari. Kono nggone wong denger-denger Apa sing dipikir nanti denger-denger? Eh sih gue bawa krono ini apa lo sangune? Bondo dunia sih gue boleh nanti jeplok Kamu boleh toko kebun jeruk. Nanti lali sholat, nanti pakaianmu larang-larang mewah-mewah ini yang membungkusmu cuma kain kafan kuwi ono sae berarti nggak ada rupiah atau duit yang bisa kamu bawa lebo esa sangmu menghadap sama kuasa ora ono sae kuwi kain kafan yang dinilai Allah bukan banyaknya duitmu bukan banyak manfaat dan kebaikan apa yang kau gunakan dengan hartamu itu. Kafan itu juga tidak warna-warni, polos. Boleh jorok ini kapan model orang-orang yang zebra. keindahan itu yang dinilai Allah bukan indah atau tidak kain kafanmu, keren atau tidak kain kafanmu. Enggak. Larang apa murah? Enggak. Tidak kelihatan itu yang tampak dan dinilai Allah hanya warna-warni dari amalmu, warna-warni dari ibadahmu. Lek kafane yo ya, polos Halo? Enggak butuh tutorial kapan ya wis ngono kuwi modele gak dinilai keren apa gak gentle apa gak yang jelas kapan yang kamu gunakan itu bukan karya desainer ternama tapi itu cuma karyanya Mahmudin jahitan tangan pocong ditaleni ngono dan nggak bisa ditempeli gelar di situ tintel apa ae gak iso ditempelke nang kono opo gelarmu prof DR apa ora kena ditempelke nang kono apa tintel gak kena ditempelke anggota DPR ora kena ditempelke camat 15 tahun ora kena ditempelke nang kono Padha wae termasuk kapten orang kena tempelke nang kono